Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin yaitu berhala-berhala orang-orang saleh yang dahulu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam yang semula sudah terpendam selama beberapa tahun kemudian datanglah syaitan memberikan sebuah bisikan kepada salah seorang enam raja-raja Arab waktu itu yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai kemudian <clears throat> setelah itu diberilah bisikan itu agar menuju pada sebuah tempat yang dahulu Naam kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Itu mereka memiliki berhala-berhala di situ. Karena Allah Ta'ala timpakan angin yang sangat kuat itu angin topan untuk menghadap mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Nuh alaihissalam. Kemudian datanglah syaitan membisiknya agar menggali tempat tersebut. Akhirnya digali tempat tersebut. Naam. Kemudian orang-orang saleh tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Kata beliau, "Waddin waswa wa yaghuth wa ya'uq wa nasr." Nah, namanya adalah Waddin, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Wa akhir rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Dan tidak ada lagi rasul setelahnya, tidak pula nabi setelahnya tidak ada. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak salah seorang di antara kalian. Tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, "Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kasara suwar haula'i salihin. Dan dialah yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan enam gambar-gambar orang-orang saleh yang mereka gambar. Berhala-berhala juga dihancurkan. Nah, ketika apa? Ketika datang Fatu Makkah tahun 8 Hijriah ya, sebagaimana akan beliau disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan nanti dalam syarahnya. Qala syarih Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, "Kanat halul Arab ad-diniyah qabla bi'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya al-wasaniyah." Dahulu keadaan orang Arab Eh, dinilai atau dilihat dari agama mereka sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah al-wasaniyah, yaitu para penyembah wasan, para penyembah berhala. Thumma بعث nabiyahu Muhammadan محمد صلى الله عليه Ibrahim al-Hanifiyah as-Samha Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan agama Ibrahim al-Salam ya agama al-Hanifiyah yaitu menyeru pada tauhid an ta'budallaha wahdah mukhlishalahu din itu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan hanya untuk Allah taala agamanya. Hanya mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian berikutnya juga Allah taala berfirman wattabi' millata Ibrahim hanifa dan ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam eh, hanifa yaitu al-hanif al-muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwah yaitu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala kata beliau Wada'ahu minat tauhid di Makkah dan waktu itu Rasulullah menyeru berdakwah kepada at-tauhid di Makkah. Tapi tauhid apa di sini? Sudah kita jelaskan berkali-kali yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhid al-uluhiyah. Adapun pengakuan dengan tauhid ar-rububiyah tidak akan diterima sama sekali. Kenapa demikian? Karena pengakuan tauhid ar-rububiyah itu belum bisa memasukkan dalam keislaman. Bahkan orang-orang kufar Quraisy zaman dahulu, nah mereka juga mengakui adanya tauhid ar-rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Nah, sehingga yang dimaksud ini adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Barakallahu fikum seperti itu. Wa baqiya salasa asyrata sanah. Kemudian Rasulullah dakwah selama 13 tahun. Yad'uhu minat tauhid, menyeru kepada at-tauhid. Wa yunkiru alaihim ibadatul asnam. Dan juga Rasulullah mengingkari apa yang ada pada mereka. Para penyembah berhala diingkari, dimusnahkan, didakwahi. Fastajaba lahu man aradallahu lahu hidayah minas sahabah alladzina aslamu ma'ahu fi Makkah. Maka Allah Ta'ala kabulkan nam dakwah seruan Rasulullah SAW dari siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan hidayah dari kalangan sahabat yang mereka masuk Islam bersama Rasulullah di Mekah. Jadi hidayah di tangan siapa? Hidayah atau taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak memiliki hidayah sama sekali kecuali hanya adalah dalalah wal irsyad. Yaitu mengarahkan, membimbing, mengatur, nah menyelamatkan, berusaha menyelamatkan, menghantarkan kepada kebenaran, membela yang benar, seperti itu. Adapun paksaan dalam arti yang kita maksa kaum muslimin atau maksa semua manusia itu bukan dakwah al-Islam. Dakwah Islam itu tidak ada paksaan, cuman terus-menerus didakwahkan, diajarkan hingga mereka mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena tauhid, karena hidayah at-taufiq hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Baik yang kamu cintai itu adalah bapakmu atau adikmu, kakakmu, istrimu, ibumu. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepadanya. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Naam, barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian summa innallaha adzina lahum bil hijrah ila al-Habasyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah Naam atau mengizinkan para sahabat dan juga Rasulullah waktu itu untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian berikutnya summa ilal Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah karena waktu itu banyak tantangan dan halangan, rintangan serta banyak musuh dan bahkan Rasulullah dan sebagian para sahabat hendak dibunuh, diancam ketika waktu itu masih di Makkah Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk hijrah ke mana? Ke Madinah. Sehingga Al-Madinah dijuluki dengan Darul Hijrah. Negeri Hijrah. Nah, sehingga orang-orang yang berbondong-bondong hijrah dari Makkah ke Madinah dijuluki dengan Al-Muhajirun. Kemudian orang-orang yang mereka menyambut datangnya atau hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah dijuluki dengan apa? Al-Ansar. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Kemudian wahajran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Kemudian Rasulullah hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah ditemani oleh sahabatnya yang paling dekat yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Ibnu Abi Quhafah As-Siddiq yaitu Abdullah bin Utsman radhiyallahu taala anhu ditemani, dikejar, dicari, diburu oleh kufar Quraisy sehingga Rasulullah dan Abu Bakar sempat sembunyi dalam sebuah gua, gua Tsaur. saur Nah, disitulah bersembunyi. Nah, kemudian hingga mereka mendekati pintu gua, dalam artian mereka mengejar sampai di atas pintu gua. Kemudian apa kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara an-nadhara tahta qadamaihi al Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka itu melihat di bawah telapak kakinya, niscaya mereka atau niscaya dia akan melihat kita. Kata Rasulullah apa? Rasulullah sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pertolongan ada pada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka nainya Allah salisuhuma?" Wahai Abu Bakar, apa menurut pendapatmu? Kita ini berdua tuh ya Allah yang ketiganya. Dalam artian jangan khawatir, jangan takut. Kita walaupun berdua tapi Allah Ta'ala yang akan menjaga kita. Alhamdulillah waktu itu apa? Tidak tahu mereka kufar Quraisy sudah melihat padahal sudah di bawahnya ya, dekat sekali tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, memberikan pertolongan. Nah, kalau Allah, taala sudah memberikan pertolongan pada seorang hamba, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Iyang surkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah taala memberikan pertolongan pada kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Barakallahu fikum, Kemudian berikutnya, na'am wajtama'a haulahul muhajirun ansar. Kemudian mereka berkumpul, orang-orang muhajirun ansar berkumpul di sekeliling Rasulullah. Wa kawwana jushul tauhid. Kemudian menyusunlah tentara-tentara tauhid. Wasaru yaghzunal musyrikin. Kemudian menjadilah mereka memerangi kaum musyrikin. Ila an ja'a fis sanah hingga datang tahun 8 Hijriah Naam dan hijrah ila Makkah. Eh, datang ke Mekah dalam keadaan apa? Tidak berperang lagi sudah. Ya, Fathu Makkah dibukanya Makkah diberikan kemenangan bagi, bagi kaum muslimin. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi waktu itu manusia berbondong-bondong masuk Islam. Eh, ketika Fathu Makkah 6 tahun 8 Hijriah mereka masuk ke Mekah tanpa ada halangan sama sekali. Semua mereka orang kufar Quraisy dan sebagian mereka ketakutan. Nah, ketakutan lari terbirit-birit dalam artian karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, sehingga setelah apa? Setelah negeri Mekah menjadi Darul Islam, negeri kaum muslimin, Darul Muslimin, maka tidak ada hijrah lagi setelah itu. Dalam artian tidak ada hijrah yang lebih afdal melainkan hijrah di zaman Rasulullah. La hijrata ba'dal fathi kata Rasulullah. Tidak ada hijrah lagi setelah fatum Makkah. Dalam artian tidak ada hijrah lagi kenapa? Karena Makkah sekarang sudah jadi negeri kaum muslimin. Sehingga tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak ada hijrah yang lebih abdal. Dalam artian sampai sekarang hijrah ada. Berpindah dari negeri kaum kufar ke negeri kaum muslimin ada. Cuman yang lebih abdal waktu itu ketika hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kemudian kata beliau ila an jaa fi sanah thamina min hijrah ila Makkah fatihan wa sarat Makkah tahta sul tahta sultat Rasulillah hingga Makkah menjadi di bawah kekuasaan Rasulullah. Wa inda dzalika kasra hadil asnam allati haula Ka'bah. Maka waktu itulah Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Nah, berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul jaa al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Waktu Rasulullah mengucapkan ayat tersebut. Katakanlah sungguh telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Menang benar bahwasanya kebatilan itu kan hancur. Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dihancurkan berhala-berhala, ditumbangkan di enam, dihancurkan berkeping-keping. Karena memang itu adalah apa? Karena mereka bikin tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW diutus untuk apa? Memurnikan dakwah tauhid. Nah, seperti itu. Sehingga waktu itu kata beliau, wa ghassala suwar allati fi jufil Ka'bah, kemudian dihapuslah, dicuci semua gambar-gambar yang berada di nah bagian-bagian atas Ka'bah. Wa arsala ilal asnam, kemudian Rasulullah juga mengutus kepada beberapa sahabat kepada berhala-berhala alati haula Makkah yang berada di sekeliling Makkah, diutus akan menghancurkan, dirobohkan, dihancurkan, dibersihkan. Naam. Kemudian apa? Naam, kemudian sebutkan situ eh, Allat wal Uzza wal Manah. Ya, tiga berhala itu dulu termasuk berhala yang mereka sembah, berhala yang paling besar itu. Nah, Allat wal Uzza wal Manat. Rasulullah sambil mengutus sama mengutus sebagian para sahabat untuk menghancurkannya. Ya, ada yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga siapa? Naam eh, Khalid bin Walid. Nah, kemudian al mughiram Syu'bah dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Naam. Jadi ketika itu dihancurkan Dihancurkan ya. Wa minas sahabah man kasarha wa minha suwarnam. Dari kalangan sahabat ada yang menghancurkannya. Rasulullah mengutus siapa? Rasulullah mengutus Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb. Sakhr bin Harb. Nah, dia Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan diutus agar apa? Menghancurkan atau mengubrak abrik Lat. Fit Taif. Ya, di Taif ada berhala besar ini ya, Lat. Lata itu. Nah, Rasulullah mengutus siapa? Mengutus Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah sama Abu Sufyan ibnu Harb diutus untuk menghancurkan Lata ini. Fahadamaha, kemudian Naam menghancurkannya dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid. Naam untuk menghancurkan apa? Berhala Uzza. Akhirnya dihancurkan juga. Dihancurkan kemudian dipotong nah pohon-pohon yang ada di nah, di atasnya yang mereka sembah itu. Kemudian ada jinniyah di situ, ada jin perempuan di situ yang menjaga. Nah, itu dibunuh juga. Nah, karena jin ini yang mengajak bicara manusia, Manusia mengiranya apa yang bicara itu pohonnya itu. Berhalanya itu yang berbicara, mengira seperti itu. Sehingga membuat sesat manusia banyak sekali. Tapi Rasulullah mengutus secara mengutus Naam Khalid bin Walid untuk menghancurkan dan Naam memusnahkan Uzza ini. Dihancurkan juga. Nah, kemudian terakhir apa? Rasulullah mengutus Ali bin Abi Talib untuk menghancurkan Manat. Nah, Manat dihancurkan juga. Fahadamaha dihancurkan semuanya. Jadi Rasulullah mengutus berapa? Nah, salah satu empat sahabat ini. Paham? Mughiram Syu'bah dan Abu Sufyan diutus untuk menghancurkan Lat. Khalid bin Walid diutus untuk menghancurkan Uzza. Ali bin Abi Thalib diutus untuk menghancurkan Manat. Naam semua dihancurkan karena memang itu adalah salah satu sarana untuk mereka berbuat kesyirikan. Wa minha suwar haula salihin min qaumin Nuh, di antaranya juga ada gambar-gambar orang saleh dari kaum Nabi Nuh, Waddan, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Dihancurkan juga wan tasyarat tauhid, kemudian setelah itu tersebarlah tauhid wan dahara asyirk dan hancurlah kesyirikan. Walilal hamd. Wa hadha makna qawli Syekh rahimahullah kasara suwar haula salihin. Ini makna ucapan beliau bahwasanya Rasulullah dan juga para sahabatnya menghancurkan enam gambar gambar orang-orang saleh. Karena ditujukan untuk apa mereka untuk ibadah itu. Gambar-gambar itu bisa mereka jadikan sarana untuk beribadah biar tambah semangat kata mereka. Tapi itu adalah batil, tidak boleh diikuti. Wadhalika yawmu Fathu Makkah yaitu pada waktu hari Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Wa taharallahu bi harrama syari' min hadir asnam. Kemudian waktu itulah Allah Subhanahu wa taala sucikan na'am eh, negeri yang mulia ini dan Allah haramkan dari berhala-berhala ini. Naam, sehingga Rasulullah ketika menghancurkan dengan mengucapkan dengan tegasnya apa? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sungguh telah datang kebenaran al-haq dan hancurlah kebatilan. Nah, karena sungguh kebatilan itu akan hancur. Nah, kebatilan itu akan hancur. An-nasru na'am. al Hakum mansur. al Hakum mansurun wal batil mahdum. Bahwasanya kebenaran itu akan senantiasa ditolong. Sedangkan kebatilan itu akan dihancurkan. Akan dihancurkan. Na'am. Wa tauhid min bi'asatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tersebarlah dakwah tauhid Nah, setelah diutusnya Rasulullah SAW wa ahdil khulafa rasyidin dan juga zamannya khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa ahdil qurun fadlah dan juga di zamannya tiga generasi yang diberikan keutamaan. Siapa itu? Generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'u tabi'in. Khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Naam kata beliau di sini, Falam mentahatil kurun fadlah. Kemudian ketika habis Nah, tiga generasi yang diberikan keutamaan itu semua Intasyar tasawuf wa tasayyu. Tersebarlah pemikiran-pemikiran sufiah dan juga pemikiran-pemikiran syiah. Na'udzubillah ya. Wa anda dhalika hadas syirku fil ummah bi ibadatil kubur wal adrihah wa takdisul awliya was salihin ila waktina hadha. Maka pada waktu itulah muncullah kesyirikan pada umat ini dengan menyembah kuburan-kuburan, bangunan-bangunan di atas kuburan, dan mensucikan para wali serta orang-orang saleh. Orang saleh dan para wali dianggap suci, tidak punya dosa katanya. Nah, sampai hari kita ini, sampai waktu kita ini kata beliau. Ada syirku mawjudan fil ummah. Kesyirikan ini ada pada, pada umat. Walakin yuqayyidullahu jalla wa ala man yuqimul hujjah 'ala al-ibad min ad-du'atil mukhlishin. Akan tapi Allah taala bangkitkan nah di tengah-tengah kesyirikan tersebut apa? Nah, orang yang menegakkan hujjah terhadap para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para dai yang mereka ikhlas dalam berdakwah. Dai yang menjuru kepada tauhid dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah apa? kesyirikan yang melanda kaum muslimin. Wa yahdillahu ala aidihim kemudian Allah taala berikan hidayah melalui tangan-tangan mereka. Man aradallahu hidayatah? Orang yang Allah taala inginkan hidayah padanya. Wa hakadha yanbaghi wa yajibu ala talabatil ilmi du'at. Dan demikianlah yang sepantasnya yang wajib bagi para penuntut ilmu dan para dai an yahtamu bihadzal amr agar perhatian penuh dengan perkara ini. Wa an yaj'alu da'wata tauhid dan hendaklah dia menjadikan dakwah itu untuk tauhid wa ingkar syirki dan mengingkari kesyirikan wa dahdu syubhat min awli, min awaliyat da'watihim dan hendaklah dia menghancurkan menumpulkan merabahkan syubhat-syubhat sejak awal dakwah mereka wa hadha huwal wajib dan inilah yang wajib wa hadhihi da'watur rasul alaihi wassalam dan ini dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam li'anna kulla amrin Naam yahwan duna syirk karena hampir semua perkara itu rendah nilainya dalam artian itu ringan. Nah, dibawa kesyirikan. Famadama syirku mawjudan fakaifa tungkirul umur ukhra? Selama kesyirikan masih ada, bagaimana kamu akan mengingkari perkara-perkara yang lain? Kesyirikan hancurkan dulu. La budda an nabda bi ingkari syirki. Maka harus kita mengawali dengan mengingkari kesyirikan dengan diiringi dengan berdakwah tauhid. Awalan, wa nukhalisul muslimin min hadil aqaid jahiliyah dan kita mensucikan, membersihkan kaum muslimin dari akidah-akidah jahiliyah ini. Wa nubayyin lahumul bil hujjah wal burhan dan kita jelaskan kepada mereka dengan hujjah dan burhan dengan bukti. Wa bil jihad fi sabilillah dan jika mereka membangkang, menentang, melawan maka ditegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Idza amkana dzalik jika memungkinkan perkara tersebut. Hatta ta'ud al-hanifiyah ilal muslimin. Hingga agama hanifiyah, agama yang bawa bapak kita Ibrahim alaihissalam kembali kepada kaum muslimin. Kullun bihasabi istita'atih masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya wa magdaratih dan juga kemampuannya fi kulli makanin wa pada setiap tempat dan setiap waktu yajibu ala du'ati alla yaghfalu an hadal amr wajib bagi para dai agar tidak melalaikan perkara ini wa yahtammu bi umurin ukhra kemudian malah mementingkan perkara yang lain jangan perkara yang pertama ini tauhid harus kita segerakan wayabdulu juhudahum fiha dan tidaklah mereka mencurahkan usaha-usaha mereka, mencurahkan usaha keras mereka untuk dakwah tauhid tersebut. Wala yaghuttu ayunahum dan tidaklah mereka tidak menutupkan mata-mata mereka an waqi'in nas al-waqi'ina fi syirki. Janganlah mereka itu menutupkan menutupi mata-mata mereka dari kenyataan yang terjadi pada manusia yang terjatuh dalam kesyirikan wa ibadatul adrihah wal istila'il khurafin dan juga apa yang mereka menyembah para berhala-berhala dan juga mereka menguasai dalam artian para dukun, para tukang santet itu sudah menguasai wa sufiya sufiyah ala nas dan para tauhid dari kalangan sufiyah sudah menguasai apa? akal-akal manusia. Jangan sampai. Hada amrun la yajuzu sukut alaih. Perkara ini tidak diperbolehkan seorang diam darinya. Wa qulu da'watan la tattajiru lin nahyi anhu fahiya da'watun Dan setiap dakwah yang tidak mengarah untuk menga untuk melarang dari kesyirikan maka dakwah tersebut kurang. Jadi dakwah itu selama tidak melarang dari kesyirikan berarti dakwahnya itu kurang. Jadi bagaimana dakwah yang sempurna? Dakwah yang sempurna adalah dakwah yang situ ditegakkan tauhid dan juga melarang daripada kesyirikan. Au dakwah khair salih atau dakwahnya tidak dianggap benar. Au dakwah khair musmirah atau dakwah yang tidak membuahkan hasil. Jadi dakwah yang bagus, dakwah yang sempurna, dakwah yang membuahkan hasil, dakwah yang menyuruh kepada tauhid dan melarang daripada kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Taala dengan sesuatu apapun. Karena annahu yajibu an ya'lam, sebagaimana juga wajib an yu'lam untuk diketahui, anal iqrar bit tauhid rububiyah, bahwasanya pengakuan dengan tauhid ar-rububiyah layak yakfi tidak cukup, wala yang tidak bermanfaat illa idza kana ma'ahul iqrar bi tauhidul uluhiyah kecuali apabila dia juga meyakini mengakui dengan adanya tauhid al-uluhiyah karena tauhid al-uluhiyah ini sebagai poros sebagai inti sebagai pondasi karena tauhid uluhiyah inilah yang diharapkan yang diminta adapun tauhid ar-rububiyah harus dan mengharuskan agar orang itu juga bertauhid al-uluhiyah. Adapun kalau orang sudah bertauhid al-uluhiyah, pasti terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah wal asma was sifat. Wa dan hendaklah mewujudkan tauhid tersebut al awalan qaulan wa amalan wa i'tiqadan baik secara ucapan, secara amalan atau secara keyakinan. Wa anal musyrikin alladziina ba'atha ilaihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya orang-orang musyrikin yang Rasul yang Allah taala utus kepada mereka, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, bu'itsa ilaihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhid rububiyyah. Mereka orang-orang musyrikin, kufar Quraisy yang Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka, mereka mengakui tauhid rububiyah tapi apa? Walam yang fa'hum ikraruhum bihi lamma kanu jahidin tauhidul uluhiyah. Tapi pengakuan dan keyakinan mereka dengan tauhid rububiyah belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Tidak ada manfaatnya untuk mereka selama mereka masih mengingkari dari benda tauhid al-uluhiyah. Khulasahnya, intinya, bahwasannya ketika seorang berdakwah, baik itu seorang dai atau seorang Mad'u, harus mereka itu mentauhidkan apa? Mentauhidkan al-uluhiyah karena tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah wa tauhid rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah. Itu kaidah yang pendek mudah dipahami yaitu bahwasanya tauhid rububiyah itu masih mengharuskan bertauhid dengan uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Barakallahu fiikum wa habibakumullah jami'an. Ilahuna wa insyaallah taala sanastamir fi darsina